Uh... ¿Verdad? puasa. 22 orang muslim sisanya musyrik Kemudian sahur setelah itu 70 muslimin sisanya musyrikin. Juga kemudian ada yang perang Ahzab, kenapa enggak ini 17 musyrik Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah berusaha mencegah jangan sampai terjadi pertempuran dan menolak أجل 你看，当时。 manusiawi pada bagaimana membalas bukan tidak bebas tidak menurut tidak seperti apa yang Sebaliknya